Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah an la ilaha illallah wahdahu la syarika ikraran iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd <clears throat> di sore hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita untuk ikhwah di Masjid Al-Hanif Kota Bandar Lampung kita di sore hari ini yaitu 16 Zulhijjah 1444 Hijriah 5 Juli 2023 Masehi <clears throat> Kita melanjutkan kajian kita yaitu Sahih Al-Bukhari dan kita telah masuk pada kitab Bad'il Wahyi bab kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Bab tentang bagaimana bermulanya wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qaulillahi jalla dzikruh dan tentang firman Allah jalla dzikruhu inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'dih Berikutnya adalah قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه Tentang hadis ini dan ini jangan berlaku pada semua hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari Pembahasannya meliputi dua bagian yaitu pembahasan tentang sanad al-hadis dan pembahasan tentang matan al-hadis. Pada bagian sanadul hadis kita akan mengenal biografi singkat para perawinya sehingga dengan ini harapannya kita mengenal, mengerti para rijalul hadis Abil khusus rijal al-Imam al-Bukhari. Para perawi hadis yang ada dalam Sahih al-Bukhari. Dan ini akan sangat penting dan bermanfaat bagi kita. <clears throat> Bil khusus para rijalul hadis, mereka adalah para muhaddisun yang mengemban periwayatan ya, yang mengemban hadis-hadis Nabi dirayatan wa riwayatan sehingga kita perlu mengenal biografi mereka walaupun dalam bentuk yang ringkas dan singkat. 6. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan di sini haddatsana Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair sehingga guru Al-Imam Al-Bukhari di sini adalah dalam dalam hadis ini adalah Al-Humaidi. Siapa Al-Humaidi? Dia sebutkan namanya Abdullah bin Az-Zubair. Beliau adalah Abdullah bin Az-Zubair. Ya. Beliau juga punya karya di antaranya Sunnah li al Syarh Sunnah li al-Humaidi, lil Humaidi. Ya, namanya siapa? Abdullah bin Az-Zubair. Lengkapnya beliau berkunyah Abu Bakar huwa Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair bin Isa. Ya. Abdullah bin Az-Zubair bin Isa kunyahnya Abu Bakar. Mansubun ila Humaid bin Usamah. Dinisbahkan kepada Humaid bin Usamah karena dikatakan Al-Humaidi. Nisbah kepada Humaid bin Usama. Siapa Humaid bin Usama ini? Batnun min Bani Asad bin Abdul Uzza bin kusai Ini salah satu cabang dari Bani Asad ya. bin Abdul Uzza bin kusai Nah, Bani Asad inilah yang di, dari situ berasal Ummul Mukminin Khadijah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ummul Mukminin Khadijah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa? Bercabang dari Asad bin Abdul Uz bin Abdul Uzza bin Qusay. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yajtami'u ma'aha fi Asad. Ya. Nasab beliau bertemu dengan nasab Ummul Mukminin Khadijah pada Asad. Ya, Asad Asad bin Abdul Uzza wa yastami'u ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi kusai fi kusai dan bertemu nasabnya dengan nabi pada kusai ya bertemu nasabnya pada nabi pada siapa al kusai karena itu secara nisbah beliau adalah Abdullah bin Az-Zubair al-Humaidi al-Asadi al-Makki ya wa huwa imamun kabirun musannif beliau seorang imam besar musannif penulis ya salah satu karyanya adalah uh, kitab syarh sunnah li al-humaidi dalam di sini beliau mengatakan imamun kabir musannif pada takribut tahdzib beliau katakan thiqatun hafid faqih thiqatun hafid faqih Naam, ajallu ashabi Ibnu Uyainah al ashirah. Ya. Di antara murid besar Ibnu Uyainah dan berasal dari tabaqah ke-10. Rafaqa Syafi'iyah fi talab an Ibnu Uyainah wa tabaqatihi. Beliau mengiringi ya berteman dengan Al-Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu dari Ibnu Uyainah yakni Sufyan bin Uyainah dan yang bakoh satu angkatan ya. sehingga beliau adalah angkatannya siapa murid-muridnya Ibnu Uyainah yang beliau seangkatan satu tabaqah dengan Asy-Syafi'i rahimahullah wa akhadha anhu al-fiqha wa rahala ma'ahu ila Misr ya di samping beliau sendiri al humaydi juga mengambil dari Al-Imam Syafi'i fikih. Ya, ilmu fikih dan melakukan rehla bersama beliau ke Mesir. al humaydi juga menemani Al-Imam Syafi'i melakukan rehla ke Mesir. Wa raja'a ba'da wafatihi ila Makkah. Nah, kemudian setelah beliau wafat, wafat di Mesir, beliau pun kembali. Ya, kembali ke Mekah ila an mata biha sana ha, tis' Tis'a ashrah wa mi'atain hingga beliau akhirnya pun wafat di kota Mekah pada tahun 219 Hijriah. Nah, nah dari penjelasan di atas menunjukkan apa bahwa beliau secara nasab berasal dari Quraisy. Ya, sehingga beliau Al-Asadi Al-Makil Qurashi nah, dari Quraisy. Nah, dan beliau adalah satu angkatan dengan Imam Syafi'i dalam jajarannya murid-murid Ibnu Uyainah, murid-murid Sufyan Ibnu Uyainah. Nah, di sini ada satu hal yang sangat menarik disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Faka'anna al-Bukhari imtazala qaulahu sallallahu alaihi wasallam qaddimu Quraisyan." Seakan-akan di sini ada isyarat dari Al-Bukhari bahwa beliau melaksanakan perintah Nabi dalam hadis dahulukanlah Quraisy faftataha kitabahu birriwayah anil Humaidi likaunuhu afqaha Qurasyiyin akhadha anhu maka beliau pun mengawali kitabnya, membuka kitabnya Sahih Bukhari ini dengan periwayatan dari Al-Humaidi. Kenapa? Karena beliau adalah tokoh paling faqih dari kalangan Quraisy yang beliau ngambil ilmu darinya, yakni dari jajaran guru-guru beliau yang Quraisy yang paling faqih it, nam, itu adalah Al-Humaidi. Maka beliau pun apa? Imtithalan li qalin li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaddimu Qurasyian au qaddimu Quraisyan dalam rangka merealisasikan atau melaksanakan perintah Nabi ini pun maka Al-Bukhari memilih ya syekhnya yang dari Quraisy maka beliau pilih periwayatan hadis yang beliau mengambil hadis itu dari gurunya yang berasal dari Quraisy. Maka beliau pilih jalur siapa? Al-Humaidi. Al-Humaidi. Sungguh ini merupakan apa? Tata cara pengambilan atau cara penyusunan hadis yang sangat-sangat bagus. Sangat-sangat indah dari seorang Al-Imamul Bukhari. Ya, yang sangat luas keilmuannya dalam bidang hadis Nabi dan jalur-jalur periwayatannya. Sehingga beliau apa? meletakkan meriwayatkan hadis innamal amal binniat dan tidak asal meletakkan tapi apa beliau memilih dari mana dari siapa saja beliau mengambil ilmu hadis ini dari sekian masyayikh guru-guru beliau namun beliau pilih dari jalur siapa Al-Humaidi kenapa Al-Humaidi Quraisy ya, di antara guru-guru beliau yang Quraisy adalah Al-Humaidi wa huwa afqahu Quraisyin akhadha anhu. Ya, tokoh Quraisy yang paling faqih yang beliau mengambil ilmu darinya. Maka beliau kedepankan ini dalam rangka mengikuti atau melaksanakan perintah Nabi qaddimu Quraisy Quraisyan. Walahu munasabatun ukhra li'annahu makkiyun kasyaihihi. Nah, namun dan di sana ada korelasi lain yang sangat bagus pula yaitu apa karena al humaidi adalah seorang Mekki, berasal dari Mekkah ya sebagai syekhnya fanasaba ayat fi awal tarjamati bad'il wahyi lianna ibtida'ahu kana bi Makkah maka sangat tepat sangat sesuai ya menyebutkan peribadatan beliau pada awal pembahasan tentang bad'ul wahyi. Kenapa? Karena beliau seorang Makki, berasal dari Mekkah, sementara permulaan wahyu, dimulainya wahyu adalah dari kota Mekkah. Wa min thamma thamma birriwayah Malik dan nanti akan kita akan jumpai beliau pada urutan nomor dua beliau akan meriwayatkan dari Malik Alimah Malik bin Anas li'annahu syaikha ahli madi ahli Madinah karena beliau guru ya penduduk kota Madinah wahiyya taliyatu wahiyya taliyatun li Makkah fi nuzulil wahyi wa fi jami'il fadl ya, sementara memang Madinah merupakan kota kedua setelah Mekah dalam hal turunnya wahyu dan dalam semua keutamaannya ya Madinah pada urutan setelah kota Mekah wa Malik wa Ibnu Yaina karinan sementara di sini Al-Imam Malik dan Ibnu Uyainah ya, itu dua ulama yang satu letting, satu ang, enam, satu letting, satu angkatan, karin. Iya. Sampai-sampai beliau mengatakan uh, al Syafi'i yang mana alimah imam Syafi'i murid dua imam ini. Beliau muridnya Ibnu Uyainah sekaligus muridnya alimah Malik. Ibnu Uyainah di Mekah Al-Imam Malik di Madinah. Maka Al-Syafi'i mengatakan laulahuma la dhahabal ilmu al Hijaz. Kalau bukan karena peran beliau berdua, dua imam ini niscaya akan hilang. Niscaya ilmu akan hilang dari Hijaz. Hijaz adalah Mekah wal Madinah, sebutan untuk Mekah dan Madinah. Kalau bukan karena peran dua ulama besar ini niscaya ilmu akan hilang dari Hijaz. Nah. Taib. Demikian tentang Al-Humaidi. Ya, demikian tentang Al-Humaidi Abdullah bin Az-Zubair. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan di sini adalah huwa Ibnu Uyainah bin Abi Imran Al-Hilali, Abu Muhammad Al-Makki. Ya. Beliau adalah Sufyan bin Uyainah ya, bin Abi Imran Al-Hilali. Kunyahnya Abu Muhammad Al-Makki. Asluhu wa mauliduhul Kufah. Ya. Asal dan tempat lahirnya adalah negeri Kufah. Karenanya beliau Al-Kufi Al-Makki. Berasal dari kota Kufah, kemudian tinggal di Makkah. Waqad syaraka Malikan fi kasirin min syuyukhihi dan beliau bersamaan dengan Imam Malik dalam banyak masyaikhnya. Karena itu beliau satu satu karin, satu angkatan, satu letting. Wa asya ba'dahu ishina sana dan beliau hidup sepeninggal al, al Imam Malik 20 tahun setelahnya. <clears throat> Wa kana yuzkar annahu sami'a min sab'in min at-tabi'in dan disebutkan pula bahwa beliau mendengar hadis dari 70 tabi'in dari 70 tokoh tabi'in. Dalam Taqribut tahzib uh, eh, Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan tentang Sufyan bin Uyainah, thiqatun hafidh, faqihun imamun hujjah. Beliau thiqatun hafidh, imamun hujjah, faqihun imamun hujjah. Seorang yang thiqah, hafidh, seorang yang faqih, sekaligus imam hujjah illa annahu taghayyara hifdhuhu bi akhirih hanya saja beliau mengalami perubahan hafalan ya di akhir umurnya wa kana rubbama dallasa dan terkadang beliau melakukan tadlis lakin anisiqat namun tadlisnya berasal dari orang yang siqah ya beliau tidak mentadlis kecuali dari orang yang siqah min ru'usi tabaqas saminah Beliau di antara tokoh besar dari angkatan atau tabaqah ke-8. Wa kana asbatan nasi fi Amr bin Dinar. Beliau seorang tokoh al-hadis yang paling kokoh periwayatannya dari al-Imam Amr bin Dinar. Amr bin Dinar. Kemudian qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari Ya, haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Nah, artinya uh, eh, Al-Humaidi meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah. Nah, Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ya, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Nah, nama kakek beliau Yahya bin Sa'id, Yahya namanya, Sa'id ayahnya, Kakeknya adalah Qais bin Amr. Qais bin Amr wa huwa sahabi. Yang beliau adalah seorang sahabi. Nah, sehingga Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini cucu seorang sahabi. Ya. Karena kakeknya Qais bin Amr adalah seorang sahabi. Wa Yahya min sigari tabi'in. Yahya secara tabaqah adalah di antara uh, sigari tabi'in. Nah, tabi'in junior. Ya. Beliau Abu Sa'id al Qadi siqatun sabat minal khamisah. Ya, dalam takribut tahdib Ibn Hajar mengatakan Abu Sa'id al Qadi ya, Yahya bin Sa'id kunyahnya Abu Sa'id al Qadi siqatun sabtun minal khamisah minal khamisah berasal dari tabaqah yang kelima berasal dari tabaqah yang kelima qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ya, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi sehingga Syekh Yahya bin Sa'id pada sanad ini adalah Muhammad bin Ibrahim At-Taimi beliau adalah Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith bin Khalid At-Taimi ya. Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith bin Khalid At-Taimi min awsatit tabi'in dari tabaqah pertengahan tabi'in ya Abu Abdullah Al-Madani Abu Abdullah Al-Madani sikatun lahu afrad memiliki beberapa periwayatan yang menyendiri minar rabi'ah minar rabi'ah ya dari tabaqah yang keempat. Demikian keterangan Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdzib. Dalam Hadis Syari Ibnu Hajar menyerangkan laisa lahu fil Bukhari siwa arba'ati ahadis. Tidak ada periwayatan Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ini dalam Sahih Bukhari kecuali empat hadis saja. Kecuali empat hadis saja annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laitsi yaqul sami'tu Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu alal mimbar. Sehingga di sini Syekh Muhammad bin Ibrahim guru beliau adalah dalam jalur ini, jalur hadis ini, guru beliau adalah Alqamah bin Waqqas al-Laitsi min kibarihim yakni min kibari tabi'in. Beliau berasal dari tabi'in apa tabaqah tabi'in senior ya sikatun sabtun minas thaniyah ya sikatun sabtun minas thaniyah nah berasal dari tabaqah kedua sehingga kalau kita urut tadi al-Humaidi minal ashirah berasal dari tabaqah ke-10 Sufyan bin Uyainah minathamina ya, berasal dari tabaqah ke-8 sementara Yahya bin Sa'id al-Ansari berasal dari tabaqah ke-5 ya. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi berasal dari tabaqah al rabiah keempat nah. sementara Alqamah bin Waqqas Al-Laisi berasal dari tabaqah yang kedua Fabil isnad salah satu minat tabi'in fi nasakin Sehingga pada sanad ini ada tiga tabi'in. Ya, ada tiga tabi'in. Yaitu siapa? Yahya bin Sa'id al-Ansari, Muhammad bin Ibrahim taimi dan Al-Qama bin Waqas. Ini tiga tokoh ini adalah sama-sama tabi'in. Hanya saja yang ini min sigari tabi'in, yang ini min awsati tabi'in sedangkan yang terakhir dari kibari tabi'in sementara uh, dalam kitabnya Al-Ma'rifah Ibnu Mandah menyatakan bahwa Al-Qamah seorang sahabi Al-Qamah adalah seorang sahabi dia berpendapat Al-Qamah seorang sahabi Nah, atas dasar pendapat Ibnu Mandah ini berarti, berarti dalam sanad ada dua tabi'in, ada dua sahabi. Sahabinya adalah Umar bin Khattab dan Al-Qamah. Tabi'innya adalah Yahya bin Sa'id Al-Ansari dan Muhammad bin Ibrahim. Barakallahu fikum. <clears throat> Kemudian ayuhal ikhwah yang perlu di eh, perhatikan di sini bahwa atau sebelum itu sebagian ulama uh, memprotes atau tidak setuju tidak sependapat dengan Al-Bukhari pada peletakan hadis ini pada kitab Badil Wahyi. Kenapa? karena tidak ada kesesuaian tidak ada hubungan antara hadis ini dengan hadis dengan kitab Badil Wahyi sehingga la ta'alluqa lahu bihi aslan. Nah, di antaranya adalah Al-Khattabi dalam syarahnya dan juga Al-Ismaili dalam mustakhrajnya ya. Beliau meriwayatkan hadis ini sebelum terjemah, Jadi tidak dimasukkan dalam Badil Wahyi tapi di luarnya. Kenapa? Karena beliau meyakini bahwa Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini hanyalah litabarruk faqat. Ya, dalam rangka bertabarruk saja. <clears throat> Dan itu dibenarkan oleh Ibnu Mandah. Abdul Qasim Ibnu Mandah membenarkan perbuatan Al-Ismaili. Al-Ismaili itu menulis mustakhraj atas Sahih Al-Bukhari Nah, ketika men mengistikhraj hadis ini, mengistikhraj itu adalah meriwayatkan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari namun tidak melalui jalur Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Sehingga seorang ahlul hadis setelah Al-Bukhari itu meriwayatkan hadis-hadis yang ada pada Sahih Bukhari tapi tidak melalui jalur Al-Imam Al-Bukhari. Ini yang dimaksud Al-Mustakhraj kitab ya cara penyusunan kitab Al-Mustakhraj. Nah, ketika ini maka beliau meletakkan sahih apa innamal hadis innamal amal bin niat ini tidak dalam bab atau kitab batil wahyi namun sebelumnya begitu. Kenapa? Karena beliau meyakini hadis ini lit tabarruk diriwayatkan dalam rangka tabarruk nggak ada kesesuaiannya dengan tidak ada kesesuaiannya dengan kitab badil wahyi dan cara Al-Khatnam Al-Ismail ini dibenarkan oleh Abdul Qasim Ibnu Mandah. Nah. <clears throat> Ibn Rashid pun mengatakan lam yaqsudul Bukhari bi iradihi siwa bayan husni niyatihi fihi fi hadha ta'lif. Tidaklah tidak ada maksud Al-Bukhari ketika meriwayatkan hadis ini selain menjelaskan baiknya niat beliau pada penulisan kitab ini. Ya, pada penulisan kitab ini. Ini kata siapa? Ibnu Rush, Ibnu Rashid. Nah, ini beberapa ulama yang berpendapat bahwa eh, hadis ini tidak ada kaitannya dengan kitab Badil Wahyi. Sementara ulama yang lainnya menyatakan bahwa maksud Al-Bukhari meletakkan hadis ini adalah memposisikannya sebagai khutbatul kitab Beliau posisikan sebagai khutbatul kitab. Kenapa? Karena dalam hadis ini Umar bin Khattab menyampaikan hadis ini alal mimbar di atas mimbar di hadapan sejumlah sahabat. Ya. Faida saluha ayyakuna fi khutbatil mimbar saluha ayyakuna fi khutbatil kitab. Maka kalau dia Eh, bisa digunakan sebagai khutbatul mimbar maka bisa pula digunakan sebagai apa khutbatul kitab sebagai khutbatul kitab terlebih al-muhallab menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan hadis ini tatkala beliau pertama kali tiba di kota Madinah dalam berhijrah sebagai muhajir sehingga sangat tepat untuk menyebutkan hadis ini pada batil wahyi ya katanya seperti itu hanya saja al hafidh ibnu hajar mengatakan uh, benar bahwa salah, dalam salah satu hadis periwayatan hadis ini salah satu dalam salah satu periwayatan hadis ini itu dengan matan ya ayuhan nas innamal a'mal binniyat Ya, ada sebut ada seruan ya ayuhan nas. Fa fi hadza ima'un ila annahu kana fi halil khutbah. Memang di sini ada sedikit ada semacam isyarat bahwa hadis ini beliau sampaikan tatkala kondisi khutbah. Hanya saja kata beliau kata Al-Hafidz Ibnu Hajar kalau dikatakan bahwa khutbah itu disampaikan tatkala pertama kali beliau tiba di kota Madinah ini yang kata beliau falam ara ma yadullu alaihi aku tidak melihat ada keterangan yang menunjukkan pada hal itu ya. bisa jadi ulama yang berpendapat demikian itu dia menyandarkan pada satu riwayat yaitu kisah yang terkenal dengan sebutan kisah Muhajir Ummu Qais yaitu ada seorang ya dari Mekah yang dia ingin menikahi Ummu Qais. Ya, menikahi Ummu Qais. Nah, Ummu Qais tidak mau dinikahi oleh pria tersebut kecuali kalau si pria ini mau berhijrah. Karena Ummu Qais telah berhijrah. Maka si pria ini pun akhirnya apa? Berhijrah. Un, dalam rangka menikahi Ummu Qais. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kisah ini benar dan sanatnya memang sahih namun kisah ini tidak ada kaitannya dengan hadis innamal a'malu binniyat ya tidak ada kaitannya dengan hadis innamal a'mal niyat. dan kalau memang benar hadis ini diposisikan sebagai khutbatul kitab maka yang tepat itu sebelum batil wahyi karena sebagai khutbatul kitab kenyataannya dimasukkan dalam kitab Badil Wahyi sehingga bukan sebagai khutbatul kitab. Nah, kalau begitu apa korelasi antara uh, kitab Badil Wahyi ya atau bab kaifakana bad ibtidaul wahyi bagaimana bermulanya wahyu permulaan wahyu turun kepada rasul uh, di Al-Hafidh mengatakan wa naqala Ibnu Battal an Abi Abdullah bin An-Najjar <clears throat> Ibnu Battal menukil dari Abi Abdullah bin An-Najjar qala at-tabwib yata'allaq bil ayati wal hadithi ma'an bab kaifa kana ibtida'il wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya bagaimana dulu bermulanya wahyu turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini berkaitan dengan ayat dan hadis sekaligus. Lianna Allah Ta'ala au auha ilal anbiya thumma ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam an al a'mal bin niyat. Karena Allah mewahyukan kepada para nabi kemudian juga kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa amal itu berdasarkan niat. Likaulihi ta'ala karena Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mengikhlaskan, memurnikan semua amalan hanya untuknya. Ada kata apa? Mukhlisin. Ini niat, kaitannya dengan niat. Sehingga ini merupakan bagian dari wahyu. Sehingga kalau ditanya apa kesesuaiannya, di antara wahyu itu adalah ka inna annal amal binniyat. Wa qala Abu Aliya fi qawlihi ta'ala syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha. Demikian pula Abu Aliyah mengatakan tentang firman Allah taala, Allah telah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh Qala wassahum bil ikhlas fi ibadatih. Mereka yakni Allah mewasiatkan mereka untuk ikhlas dalam peribadatan kepadanya. Ya. Wa an Abi Abdul Malik Al-Buni qala munasabatul hadis li tarjamah korelasi hadis ini dengan tarjamah anna bad al-wahyi kana bin niyah bahwa permulaan wahyu itu ada dengan niat Lianna Allah Ta'ala fatara Muhammadan ala tauhid wa baghada ilaihi Karena Allah telah memfitrahkan Nabi Muhammad di atas tauhid dan menjadikan beliau benci terhadap berhala-berhala. Wahabalahu awwala asbabin nubuwah. Kemudian beliau Allah berikan kepada beliau awal sebab-sebab kenabian wahya ru'ya salihah yaitu apa mimpi yang benar falamma ra'a tatkala beliau mengalami mimpi itu akhlasa ilallah maka beliau pun segera memurnikan ya niatannya untuk Allah fi dzalik ya, dalam hal itu dalam hal niat fakana yata'abbad bi ghari hira maka beliau pun beribadah di ghar hira di gua hira faqabilallahu amalahu wa atamma lahu ni'mah ya maka Allah pun menerima amaliyah beliau dan beliau Allah sempurnakan untuk beliau nikmat-nikmatnya. Ya. Kemudian Waqala Ibnu Munir fi awal tarajim Ibnu Hajar menukil dari Ibnu Munir karena muqaddimatun nubuwah fi haqqin nabi sallallahu alaihi wasallam al hijratu ila Allah ta'ala bil khalwa fi ghari Hira fanasaba al-iftitah bi hadithil hijrah. Kata Ibnu Mir bahwa awal mulanya nubuah yakni wahyu kenabian fi haqqin nabi pada haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berhijrah kepada Allah dengan cara beliau berkhalwah menyendiri di Ghari Hira, di Goa Hira. Maka sangat sesuai untuk mengawali hadis pada badil wahyi ini dengan hadis tentang hijrah. Ya. Apa hadis tentang hijrah? Hadis inamal amal bin niat. Nah, karena apa? Badul wahyu, badul wahyi pada Nabi itu adalah al-hijrah ilallah dengan cara al-khalwah. Ya, fi ghari hira. Wa musan wa minal munasabat al-badi'a wal al-wajiza dan di antara bentuk korelasi yang sangat indah kata Al-Hafidh Hajar dan ringkas ma taqaddamatil isyaratu ilaihi yang telah lewat isyaratnya annal kitab yaitu kata beliau annal kitaba lamma kana mawdu'an li jam'i wahyi sunnah sadarahu bi bad'il wahyi bahwa karena kitab ini ya beliau letakkan beliau susun untuk mengumpulkan wahyu wahyu berupa sunnah maka beliau awali dengan badil wahyi karena beliau mengumpulkan wahyu bukan Al-Qur'an bukan wahyu Al-Qur'an karena wahyu Al-Qur'an terkumpul dalam mushaf tapi wahyu dalam bentuk sunnah karenanya beliau awali dengan apa badil wahyi walamma kana al-wahyu li bayanil a'mal asy-syar'iyyah saddarahu bi hadithil a'mal dan karena wahyu itu diturunkan untuk menjelaskan tentang amal-amal syariah maka beliau pun memulainya dengan hadis tentang amal ya innamal amalu binniyat karena apa hadis kaitannya dengan amal apa wahyu ini adalah kaitannya dengan amal menjelaskan tentang amal maka beliau mengawali dengan apa innamal a'malu binniyat sehingga bagaimana korelasinya kitab sahih Bukhari ini beliau susun untuk jamul wahyu wahyu yang mana yaitu as-sunnah. Maka sangat tepat kalau beliau mulai dengan batil wahyi. Nah, wahyu itu intinya adalah menjelaskan tentang amal-amal syariah. Maka beliau pun apa? Memulainya dengan innamal amal bin niat. Sehingga menunjukkan ada korelasi. Ada korelasi, ada kesesuaian. Wa ma'hadil munasabat Maka dengan adanya penjelasan sisi-sisi Kesesuaian hadis ini dengan bab ya sebagaimana telah sebutkan tadi beberapa akwal para ulama ya ada penu, apa pernyataan Ibnu Battal menukil dari Abi Abdullah bin An-Najjar ya demikian pula Abu pernyataan Abu Aliyah dan juga Abi Abdul Malik Al-Buni ya dan juga penjelasan Ibnu Munir dan Al-Hafidz sendiri nah maka bersama, dengan adanya penjelasan sisi-sisi korelasi ini tadi la yalikul jazm bi annahu la ta'alluqa lahu bitarjamati aslan maka tidak pantas tidak seyogyanya ketika memastikan bahwa uh, hadis ini enggak ada hubungannya dengan terjemah tidak sepantasnya hal ini dilakukan wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim Kemudian telah banyak penjelasan dari para ulama tentang kedudukan dan keagungan hadis ini. Di antaranya adalah sebagaimana yang dinukil oleh Al-Buwaiti ya, dari Al-Imam Syafi'i. Demikian pula periwayatan dari Abdurrahman bin Mahdi juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Al-Madini, ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Daraqutni dan juga Hamzah Al-Kinani. Ya. nama-nama besar ini tadi para ulama yang kita sebutkan Abdurrahman bin Mahdi, syafii kemudian Ahmad bin Hanbal, Ali bin Al-Madini, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Daraqutni dan juga Hamzah Al-Kinani mereka beliau-beliau itu sepakat bahwa hadis ini sulusul Islam sulusul Islam. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa hadis ini rubu'ul Islam. Rubu'ul Islam. Ya. Apa maksudnya sulusul Islam? Karena kata Imam Ahmad bahwa uh, eh, hadis ini merupakan ahadul qawaid salah salah satu tiga dari dari tiga kaedah allati ada ya, atau salah satu dari tiga pilar allati taridu ilaiha jami'ul ahkam indahu yang mana hukum-hukum agama itu beredar di antara tiga pilar ini. Apa? Yang pertama hadis innamal amal binniyat. Yang kedua man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang ketiga al halalul bayyin wal haramu bayyin. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Naam. Al-Imam Syafi'i mengatakan yadkhul fi sab'ina baban. Ya. Hadis ini masuk dalam 70 bab. Abdurrahman bin Mahdi juga mengatakan yadkhul fi salasina baban minal ilmi. Masuk dalam 30 bab. Ya. Masuk dalam 30 bab. Abdurrahman bin Mahdi juga mengatakan bagi ayaj'ala au ayuj'alu au ayuj'ala ayuj'ala hadal hadis ra'su au ra'sa kulli babin. Sudah sepantasnya untuk menjadikan hadis ini di permulaan setiap bab. Ya, permulaan setiap bab. Nah, permulaan setiap bab. Nah, ini beberapa penjelasan dari para ulama tentang pentingnya hadis ini. Ya, tentang pentingnya hadis ini. Hadis ini tidaklah diriwayatkan dari tidak ada dari Umar kecuali Alqamah dan tidak ada meriwayatkan dari Alqamah kecuali Muhammad bin Ibrahim dan tidak meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim kecuali Yahya bin Sa'id. Ya. Kemudian baru dari Yahya bin Sa'id ini menyebar menjadi terkenal periwayatan hadis ini. Ini jalur ini itulah yang disebut sebagai hadis ahad. Ya, disebut sebagai hadis ahad namun merupakan hadis yang sahih. Sehingga setelah Yahya bin Sa'id ini hadis ini diriwayatkan oleh banyak para a'immah. Ya, sampai-sampai ada menyebutkan ya, yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id itu ada 250 ahli hadis. Ya. Bahkan ada yang mengatakan uh, sampai 300 muhaddisin. Ya, sampai 300 muhaddisin. Nah, yang ditegaskan oleh Ibnu Hajar bahwa setelah diteliti betul jalur-jalur itu uh, itu hanya sekitar 100 saja. 100 para muhadisin yang meriwayatkan dari Yahya bin Said. Adapun Yahya bin Said ke atas itu hanya satu saja. Satu periwayat, satu jalur saja yaitu yang sahih. Wa ila kalau had, jalur yang tidak sahih memang ada namun yang sahih hanya jalur ini saja. Yaitu siapa? Uh, Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim dan dari Al Alqamah dan dari berikutnya dari da, apa namanya? Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim dari Al Alqamah dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Ini satu jalur saja yaitu yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Taib sampai di sini uh, pembahasan kita di sore hari ini insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.